السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ketujuh dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin. Sebagaimana beliau kabarkan di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Maka beliau mengatakan, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Di dalamnya aku dilahirkan dan di dalamnya pertama kali turun wahyu kepadaku. Beliau dilahirkan di tahun gajah, yaitu tahun 570 Masehi. Tahun di mana terjadi kejadian besar yang mengisyaratkan kejadian yang lebih besar yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi manusia pada tahun tersebut, Abrohah, gubernur Yaman yang berada di bawah Raja Habasyah, membangun gereja besar dengan maksud untuk memindah haji orang-orang Arab ke sana yang selama ini mereka berduyun-duyun dan berpayah-payah ke Ka'bah dari berbagai tempat yang jauh. Yang demikian membuat marah orang-orang Arab yang mengagungkan Ka'bah. Salah seorang dari mereka mendatangi gereja besar tersebut dan membuang hajat di dalamnya. Abrohah marah dan bersumpah untuk pergi ke Ka'bah dan menghancurkannya. Maka Abrohah pergi dengan tentaranya dan membawa gajah. Orang-orang Arab berusaha untuk menghalangi akan tetapi mereka tidak mampu. Ketika sampai di luar Mekah, Abdul Muttalib sebagai pemuka Quraisy mendatangi Abrohah yang sudah mengambil 200 ontanya. Abrohah setelah turun dari kursinya dan mendudukkan Abdul Muttalib bersamanya sebagai penghormatan kepadanya dia bertanya kepada Abdul Muttalib, apa yang engkau inginkan dan apa keperluanmu? Berkata Abdul Muttalib, keperluanku adalah supaya raja mengembalikan kepadaku 200 onta yang dia ambil dariku. Berkata Abrahah, dengan nada menghina, engkau meminta kepadaku 200 onta yang aku ambil darimu dan membiarkan rumah yang itu adalah agamamu dan agama bapak-bapakmu yang aku datang untuk menghancurkannya engkau tidak berbicara kepadaku tentang rumah ini berkata Abdul Muttalib aku adalah yang memiliki unta-unta tersebut sedangkan rumah itu dimiliki oleh Tuhan yang akan menjaganya. Berkata Abrahah, dia tidak bisa mencegahku. Abdul Muttalib menjawab, itu adalah urusanmu. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di atas gunung-gunung Mekah melihat apa yang akan terjadi. Abrahah bersiap-siap untuk memasuki kota Mekah dan mempersiapkan gajahnya. Tetapi gajah tersebut menderum di jalan. Ketika dipukul supaya berdiri, dia enggan. Tetapi ketika diarahkan ke Yaman, maka dia segera berlari. Dalam keadaan demikian, Allah mengirimkan burung-burung yang membawa batu-batu yang apabila mengenai salah seorang dari pasukan Abrahah, dia akan meninggal. Berlarianlah pasukan Abrahah dan berjatuhan. Abrahah pun terkena batu di jasadnya. Mereka membawa Abrahah ke Yaman dan terputus jari-jarinya satu demi satu. Dan sesampai dia di Yaman, Abrahah pun meninggal dunia. Dan inilah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Fil Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu kepada tentara gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan dan mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang mengeras. Maka Allah menjadikan mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh hewan ternak. Surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Kejadian ini adalah sejarah besar bagi orang-orang Arab sehingga mereka menjadikan kejadian ini sebagai penanggalan. Mereka mengatakan ini terjadi di tahun gajah atau mengatakan si fulan dilahirkan beberapa tahun setelah tahun gajah dan seterusnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.